Ya. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala wa qaulillahi taala dan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An'am ayat ke-51. Wa anzir bihi alladziina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Wa anzir bihi dan berikanlah peringatan alladzina yakh alladzina yakhafun kepada orang-orang yang mereka memiliki rasa takut ayuhsyaru ila rabbih untuk dikumpulkan di hadapan Rabb mereka laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi' Tidak ada bagi mereka dari selain Allah wali, penolong, wala syafi' dan pembantu. Nah, eh, tidak ada yang menolong dan tidak ada yang bisa membantunya. Kata Ma'ali Syekh Hafidullah Ta'ala Munasabatul bab li kitab tauhid Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid Annahu lamma kana al-musyrikuna bahwasanya ketika atau dahulu kaum musyrikin yubarriruna ma hum alaihi minasyirki mereka membenarkan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan dahulu kaum musyrikin mereka adalah termasuk orang-orang yang membenarkan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan apa bentuk kesyirikannya? Min du'ail malaikah. Dari berdoa kepada malaikat, para malaikat. Wal anbiya wal para nabi dan para wali. Wa yaqulun bahkan mereka mengatakan nahnu na'lam. Kami tahu anahu makhluqun bahwa mereka adalah makhluk semuanya. Malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh, semuanya adalah makhluk walakinnahum lahum jahun 'indallah. Tetapi alasan mereka berdoa kepada malaikat, para nabi, para wali dan sebagainya ini kata mereka walakinnahum akan tetapi orang-orang ini, mereka-mereka ini lahum jahun 'indallah. Mereka memiliki kehormatan di sisi Allah katanya. Mereka memiliki kemuliaan. Ya. Atau sebagian lain mengatakan Memang mereka makhluk tetapi nahnu muznibun wa humul mutahhirun. Kami adalah orang-orang yang berdosa sedangkan mereka orang-orang yang suci. Begitu. Ya, alasannya. Sehingga mereka berdoa kepada para malaikat, mereka berdoa kepada para wali, para anbiya dan para wali. Fanahnu nahnu nuridu minhum ayashfa'u lana 'indallah Fanahnu nurid maka kami menginginkan minhum dari mereka ayashfa'u lana indallah agar mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini alasan mereka. Mereka berdoa kepada para malaikat, meminta kepada para malaikat karena dianggapnya malaikat memiliki jah kehormatan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kita katakan betul mereka memiliki kehormatan tetapi mereka bukanlah se apa sesuatu yang pantas untuk diibadai Ya. Dan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bagaimana mereka para malaikat memiliki ketakutan ya yang sangat yang hebat ketika mendengar firman Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah menyampaikan wahyunya, mereka ketakutan sampai apa? Terpingsan mereka. Kalau mereka adalah makhluk yang memiliki rasa takut kepada Allah, kenapa kita memintanya kepada para malaikat? Kenapa tidak meminta kepada Allah Tabaraka wa taala yang mereka takutkan? Ya, yang mereka takuti. Baik. Demikian. Sehingga ketika mereka mengatakan wa nahnu nuridu minhum ayashfa'u lana indallah, kami menginginkan dari mereka agar mereka memberikan syafaat. Apa itu syafaat tadi? Bantuan. Ya. Yeah lana indallah bantuan untuk kami di sisi Allah maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala arad al musannif rahimallah di sini musannif rahimahullah rahimahullah beliau menginginkan dengan bab ini bihadal bab iqamatal hujaj Beliau menginginkan dengan bab ini untuk menegakkan hujah-hujah, menegakkan bukti-bukti, menegakkan argumen ala anna dzalika huwa ainu syirik bahwa perbuatan mereka itu adalah ainu syirik kesyirikan yang nyata ya doanya mereka yang di, mereka panjatkan kepada para malaikat ini adalah kesyirikan permohonan mereka yang mereka panjatkan kepada para nabi para wali itu adalah kesyirikan alladzina Allahu anhu yang Allah telah melarang darinya wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaih. Dan dengan bab ini Syekh juga ingin abtala menggugurkan ya kulla wasilatin tuaddi ilaih. Semua media, semua sarana yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Karena apa? Tidak cukup hanya menghapus kesyirikan menghapusnya saja kalau sarana-sarananya tidak dihapuskan. Ya. Demikian. Kalau kata orang kita apa mengatakan adanya kejahatan karena adanya kesempatan, ya. Baik. Dalam hal ini kita setuju, ya. Ungkapan seperti itu ada benarnya. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kejahatan bisa jadi karena kesempatan. Ya. Ketika tidak ada kesempatan dia tidak melakukan itu. Berarti apa meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah. Ya. Mereka meninggalkan kejahatan atau kemaksiatan itu bukan karena kesadaran, tetapi karena tidak ada kesempatan. Maka wasilah sarana ini juga harus di dihapus. Ya. Begitu. Taib demikian. Maka di sini kata Syekh wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaih Syekh ingin menggugurkan setiap sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ini. Maka syafa'ah itu sendiri apa artinya syafa'at? Asy-syafa'atu masdaru syafa'ah. Syafa'at itu bentuk masdar dari syafa'ah. Ya. Kalau kita belajar tasrif, ilmu tasrif, itu yang ketiga masdar dari fiil syafa'a yashfa'u. Nah, gitu ya syafa'atan bimakna dhammi syai'i ila mislihi dengan artian maknanya adalah dhammi syai' menggabungkan sesuatu ila mislihi kepada yang semisalnya itu namanya syafaat menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya takul sehingga orang Arab mengatakan ya syafa'tu syai'a syaf'an Jadi, ada yang mengatakan takul itu kamu katakan tapi lebih tepat takulul arab yang dimaksud Iya. bangsa Arab mengatakan syafa'tu syai'a syaf'an begitu syafa'tu syai'a aku melakukan syafaat maksudnya apa menggabungkan sesuatu syaf'an sehingga menjadi syaf'an menjadi genap. Yang tadinya satu digabungkan menjadi genap begitu. Ini makna asal dari syafa'ah. Bimakna dhamamtuhu ilal ilal fard. Dengan artak dengan arti kata lain, dhamamtuhu aku menggabungkannya ilal fard kepada yang tunggal tadi. Yang tadinya sendirian digabung menjadi genap, ya. Makanya dikatakan apa? Syafa'ah. Ya, demikian syaf'an. Dari kata syaf'an. Wa syafa'a fihi a'anahu. Sehingga kalau dikatakan syafa'a fihi maknanya adalah a'anahu membantunya, menolongnya. Fitahsili matlabihi di dalam mendapatkan apa yang diharapkan harapkan mimman huwa indahu dari apa yang ada dari sisinya. Demikian. Adapun kata wa andir dalam ayat tadi wa andir dan berikanlah peringatan dari kata al-indar. Al-indar sendiri maknanya adalah al-i'lam. Pemberitahuan, pengumuman. Bimaudhi'il makhafah memberitahukan mengumumkan tentang tempat yang makhafah yang ditakutkan wa tahdhiru minha dan diperingatkan darinya ini namanya inzar peringatan jadi memperingatkan itu adalah memberitahukan sesuatu yang ditakutkan dan dikhawatirkan ya diperingatkan bihi ay bil Quran dan berikanlah peringatan bihi dengannya maksudnya dengan Al-Qur'an Memperingatkan orang dengan Al-Quran. Kenapa? Karena untuk mempersatukan persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas Alkitab dan Sunnah. Ya. Kalau persatuan itu dibangun di atas apa? Keuntungan maliyah, harta, maka tidak akan langgeng. Persatuan kalau dibangun di atas kepentingan, misalkan duniawi, maka tidak akan langgeng. Tetapi kalau persatuan dibangun di atas Alkitab was sunnah, maka persatuan itu akan langgeng. Ya, makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Wa'atasimu dalam surah Al-Imran. Ya, Wa'atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru nah, diingatkan oleh Allah. Wa'atasimu bihablillah jami'an dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Kemudian apa? Wazkuru ni'matallahi alaikum dan ingatlah kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ilkum kuntum a'daan ketika kalian dahulu a'daan saling bermusuhan. Lihat. Ketika bangsa Arab kabilah A dengan yang lainnya saling bermusuhan. Iya. Dan ini bukan cuma hanya di bangsa Arab karena huruf ini adalah sifat tabiahnya manusia. Ingat ketika penciptaan Adam, Bukankah malaikat mereka pernah melayangkan pertanyaan kepada Allah Tabaraka taala, "Kenapa engkau menciptakan khalifah yang suka membuka apa? Membikin apa? Kerusakan dan menumpahkan darah." Ya, berarti apa? Ini sifat dasar manusia. Jadi salah besar kalau tuduhan yang suka berperang, suka ribut adalah bangsa Arab saja itu keliru. Karena para malaikat mereka tahu dari Allah tabaraka wa taala bahwa sifat dasar manusialah yang mereka senangnya bertikai dan berperang. Makanya Allah dalam ayat lain mengatakan apa? Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahim rabbuh. Ya. Mereka selalu mukhtalifin dalam keadaan berselisih. Illa man rahim rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Rabb. Ya, demikian. Berarti apa? berdasarkan rahmat Allah. Maka persatuan itu harus dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Maka akan menjadi persatuan yang abadi. Ya, ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan itulah yang akan abadi. Nah, kalau ukhuwahnya karena apa? Intifa mencari kemanfaatan maka atau tendensius ya limatla bin syi maka tidak akan apa? Tidak akan abadi. Ya. Yakini. Baik. Maka andir bihi. Allah peringatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam wa andir bihi dan peringatkanlah olehmu bihi maksudnya bil Quran dengan Al-Qur'an kepada siapa alladzina yakhafun yakhafun artinya yakhshawna ya mananya khauf dengan khasyah ya itu hampir sama asal asal katanya sama takut sama-sama takut ya tetapi sebagian ulama lughah membedakan khasyah itu adalah al khauf mal ilmi rasa takut yang dibarengi dengan pengetahuan mengetahui akan apa kadar kekuatan yang ditakuti berbeda dengan rasa takut biasa rasa takut biasa apa tidak mesti dia tahu kadar kekuatannya dia bisa memiliki takut rasa takut seperti apa seperti seorang takut kepada apa? sesuatu yang tidak nyata, jin dan sebagainya. Iya. Takut bisa. Padahal dalam keadaan tidak tahu, mungkin yang ditakutkan sosoknya kecil, iya tidak berdaya, tapi hanya saja karena suaranya yang besar, yang menyeramkan, yang di tengah-tengah malam yang sepi tiba-tiba muncul suara kita yang ta takut ya. Nah, padahal apa? Bisa jadi kecil. Iya. enam wujudnya. Demikian ayuh syaru maksudnya apa yujma'u wa yub'atsu dikumpulkan dan dibangkitkan syaru artinya dikumpulkan dan dibangkitkan laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi' tidak ada bagi mereka dari selain Allah wali penolong wala syafi' dan pembantu fi maudi'i nasabin fi maudi'i nasbin alal hal jadi laisalahum min duni dan seterusnya ini adalah fi mahali nasbin. Bahasa ringkasnya begitu. Fi mahali nasbin. Nah, tetapi dibahasakan oleh Syekh Saleh Fauzan fi maudhi'i nasbin alal hal sebagai hal. Kan hal harus mansub. Iya. Dan hal dipersyaratkan harus nakirah, isim yang nakirah. Nah, sekarang ini bukan isim ya, jumlah fi'liyah, laisa lahum. Ya, Laisa apa fiil madhi naqis ya. Tapi berarti bagaimana? Berarti harus muawal. Kalau seandainya ada yang ma'rifat atau dalam bentuk jumlah atau syibu jumlah, maka dia harus ditakwil. Berarti takwilnya apa? Ai mutakhallina. Nah, ini. Jadilah dia apa? Isim yang mansub dan nakirah. Mutakhallina min kulli waliyin ini orang-orang yang kosong dari setiap wali yang suruhum yang akan menolong mereka. Wa syafi'in yashfa'u lahum dan dari setiap pembantu yang akan membantu dia, membantu mereka. Nah, al makna al-ijmalil ayah sehingga makna secara global terhadap ayat ini yaqulu ta'ala li uh, li eh, nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam khawif bil Quran takutilah mereka dengan Al-Quran ya ciptakanlah rasa takut pada diri manusia dengan Al-Quran siapa yang menjadi objeknya alladzina yakhshawna rabbahum yaitu orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka kenapa karena syarat hati itu masih hidup memiliki apa? Rasa takut kepada Allah Taala. Ya. Kalau hati sudah tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia hatinya tidak hidup. Ima rusak wa ima mati. Begitu. Ya. Hey. Min ashabil qulubil wa'iyah. Makanya dikatakan di sini min ashabil qulubil wa'iyah. Dari orang yang memiliki hati yang masih bisa menampung peringatan tadi Ya. Bisa menerima. Nah, kenapa? Karena dipersyaratkan orang intifa' bil Quran di dalam surah Qaf adalah apa? Hatinya harus hidup. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid kata Allah. Dalam surah Qaf dikatakan, "Inna fi dzalika ladzikra." Inna fi dzalika sesungguhnya pada Al-Qur'an, dzalika ini dzalikal Qur'an. La dhikra ada peringatan, ada pelajaran. Peringatan dan pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa saja yang memiliki hati. Wa syahid. Dalam keadaan hatinya itu hadir. Lihat. Berarti apa? Liman kana lahu qalbun kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat ini, ay qalbun hayyun, yaitu hati yang hidup. Gitu. Ya. Baik. Ini bukan hati yang sakit atau hati yang mati. Baik. Maka di sini apa? Alladzina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah. Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dari orang-orang yang memiliki hati yang siap menerima. Alladzina yatadzakkaruna al-wuqufa. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat al-wuquf bagaimana mereka akan diberdirikan di hadapan Allah tabaraka wa taala di padang mahsyar nanti. Ya. Makanya kita diwajibkan setiap kali salat untuk membaca apa? Maliki yaumiddin. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengingat tentang yaumuddin. Apa yaumuddin? Yaumul jaza wal hisab. Hari pembalasan dan hisab. Ya. Yeah sehingga ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, maka hati kita akan menjadi takut di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Ini hikmahnya. Kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah yang kandungannya subhanallah. Susul Quran. Ya, sepertiga daripada Al-Quran. Subhanallah. Nah, Taib. Yatadzakaruna al-wuqufa baina yaday rabbih. Yang mereka mengingat untuk wukuf berdiri di hadapan Rabb mereka nanti. Mutakhallina an kulli qaribin. Yang mereka adalah orang-orang yang mutakhallin, orang-orang yang kosong bebas dari semua kerabat, dari teman yang suruhum yang akan menolong mereka nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kenapa? karena mereka akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka masing-masing. Ya, nafsi-nafsi. Masing-masing. Nah, kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri. Masing-masing juga demikian. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang padang mahsyar itu di mana mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berbusana sama sekali telanjang, tidak dikhitan. Aisyah radhiallahu anha, istri Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang hal itu. Apakah tidak nantinya satu sama lainnya saling memandang ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, itu adalah hari yang menakutkan. Bagaimana mereka akan disib apa? Bagaimana mereka akan memikirkan hal seperti itu? Ya. Betapa dahsyatnya mengerikannya hari itu berarti. Sampai-sampai orang tidak sempat untuk memikirkan bahwa mereka itu telanjang, tidak mem memakai busana sama sekali. Iya. Bahwa kemaluan mereka itu tidak dikhitan bahkan. Bayangkan. Sampai tidak sempat untuk seperti itu. Ketika Aisyah mengatakan, tidak akan nantinya kita akan saling memandang ya Rasulullah. Kalau kondisinya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, di hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Yang kita tidak akan apa? sempat untuk memikirkan yang demikian. Nah, wa wasitatin tashfa'u indahu bi ghairi idnihi tanpa ada wasitah perantara tashfa'u yang akan membantu mereka indahu di sisi Allah bi ghairi idnihi tanpa ada izin darinya la'allahum yamuddu ya'udduna al-uddah Mudah-mudahan mereka ya'udun al-uddah mau mempersiapkan perbekalan. Ya. Dengan itu mudah-mudahan mereka mau mempersiapkan perbekalan lidzalika untuk menghadapi hari tersebut. Faya'maluna fi hadid dar sehingga mereka beramal di negeri ini. Amalan yunajjihimullahu bihi dengan sebuah amalan yang bisa menolong mereka yang menyebabkan Allah menerang menerang mereka dengan amalan itu min adabihi dari azabnya dari siksaannya yaumal qiyamah dari kiamat nanti ya yeah. okay. munasabatul ayat lil bab berarti kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya anna fiha rad alal musyrikin berarti di dalam ayat ini ada bantahan bagi kaum musyrikin alladzina yad'una al anbiya wa salihin di mana mereka berdoa kepada para nabi, kepada orang-orang saleh wa yabtuluna minhum syafa'ah wa yatlubuna minhum syafa'ah dan mereka meminta syafaat dari para nabi dan orang-orang saleh tadi. Mayustafadu min ayah Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah awalan pertama ar-raddu 'alal musyrikin. Adanya bantahan bagi kaum musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was salihin yang mereka mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang saleh wa yatlubuna minhum syafa'ah dalam rangka untuk mencari syafaat dari mereka. Nah, terbantahkan dengan adanya ayat ini. Sanian yang kedua, masyru'iyatul wad'i uh, uh, wa'dhi wa tazkiri biyaumil qiyamah. Disyariatkannya adanya wa'ad. Ya. Wajangan. Nasihat. Watazkir. Dan peringatan. Biyaumil qiyamah. Tentang hari kiamat. Ya. Hendaknya kita memberikan wajangan nasihat tentang yaumul qiyamah nanti. Ya, agar jangan sampai kita terlenakan dengan kehidupan dunia ini. Ya. Nah, Jangan kita melupakan kehidupan bahagian dari kehidupan dunia kita, tetapi juga jangan sampai kita terlalaikan dari kehidupan akhirat. Salisan yang ketiga, annal mu'minina humul ladina yanfa'una bil mau'izah. Bahwasanya kaum mukmininlah mereka orang-orang yang akan bisa mengambilkan yang orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan adanya mau'izah, dengan adanya nasihat wejangan teguran ya anjuran kaum mukminin yang akan bisa mengambil manfaat ya begitu Taib. sehingga inilah ikhwati azani wa azakumullah yang seharusnya kita ingat betul-betul bahwasanya di yaumul kiamah nanti ya bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah tabaraka wa taala. Nah, dan nanti akan diterangkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan dua syarat kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti pada dalil-dalil yang lainnya insyaallah taala dari kitab ini. Nah, demikian. bi bihadzal qadar aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.